Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Tabaraka wa taala telah memberikan kita sebuah keutamaan yang besar di dalam Islam ini yaitu ke nah, Allah sempurnakan agama kita ini tidak ada perkara-perkara yang bisa mendapat uh, yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat melainkan Allah tabaraka wa taala telah mengajarkannya kepada kita melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat maka hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara-perkaranya. Iya, baik untuk perkara dunianya ataupun pada perkara akhiratnya. Tidak terkecuali tentang permasalahan kepemerintahan. Iya. Tentang permasalahan kekuasaan. Sungguh ini pun telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita mengetahui bahwasannya di sebuah bangsa, di sekelompok manusia ini mesti ada peraturan. Mesti ada orang yang menjadi pemimpin. Iya. Dan Nah, karena itulah Allah tabaraka wa taala juga mengajarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Iya. Bahkan pemerintahan yang baik ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, iya, sifat manusia ya, di antara sifat-sifat manusia yang kata Allah inna nafsa la ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada kejelekan. Sebagian sifat manusia adalah ingin untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Iya, ingin untuk dia menjadi orang yang nomor satu di bangsanya atau di kelompok masyarakatnya. Iya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini adalah perkara yang juga adalah perkara yang penting ya maka seharusnya bagi kita setiap muslim untuk mengetahui bagaimana naam seharusnya naam uh, adanya atau terwujudnya sebuah kepemerintahan yang islami tersebut kita bukan sengaja untuk masuk ke dalam politik praktis tidak akan akan tetapi sebatas kita mengetahui bagaimana sih Allah Tabaraka wa taala menggariskan hal itu kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kaum muslimin, ternyata kepemimpinan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Ini menunjukkan kalau ini adalah sebuah nikmat, ini menunjukkan kalau ini adalah sebuah keutamaan sehingga barakallahu fikum barang siapa yang bisa mendapatkan hal itu, apakah dia sebagai pemimpin atau sebagai rakyatnya, niscaya dia mendapatkan kebaikan yang banyak pada hal tersebut. Akan tetapi kalau hal tersebut dicari bukan pada pintunya, bukan pada syariatnya, maka khawatir yang ada adalah dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Iya. Nah, kaum muslimin di antara firman Allah tabaraka wa taala yang berbicara tentang hal ini adalah firman-Nya di dalam surat Nur ayat yang ke-55. Surat Nur ayat ke-55. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam firman-Nya Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun kata Allah tabaraka wa taala wa'adallah Allah berjanji lihat jadi ini adalah sebuah janji. Untuk siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal dengan amalan yang saleh. Ya. Bentuk janji ini kata para ulama tafsir bin nasril ladzina amanu minkum wa amilus salihat. Allah menjanjikan akan adanya pertolongan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Bi ayyuwarithu ardal musyrikin. Janjinya apa? Allah akan mewariskan negeri-negeri orang-orang musyrikin. Jadi bukan hanya negeri is Islam, bahkan negerinya orang-orang musyrikin, kafirin pun Allah janji akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mau beramal saleh. Kata Allah, la yastakhlifannahum fil ardi lam di sini fungsinya untuk taukid ya karena naam ada kalimat sumpah ya yang ditakdirkan kemudian ada nun taukid di akhirnya taqilah itu naam juga artinya penguat ya maka maknanya la yastakhlifannahum benar-benar pasti ya, sudah benar-benar ditambah pasti kalau bahasa kita kalau bahasa mereka adanya nun taukid thaqilah, adanya lam, ini semua menunjukkan bahwasanya perkara ini benar-benar akan Allah tunaikan untuk orang-orang yang beriman. Apa? La yastakhlifannahum, benar-benar Allah akan jadikan mereka khalifah, pemimpin fil ardi di muka bumi ini. Tadi tafsirnya kita baca bukan hanya negeri yang sudah diduduki oleh kaum muslimin, bahkan negerinya orang-orang kafir pun akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tadi. Iya, Allah akan berikan sehingga mereka menjadi pemimpin di muka bumi itu kamastakhlafalladzina min qablihim sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Kata Allah, "Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum dan benar-benar Allah akan kokohkan untuk mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min amna dan benar-benar Allah akan menggantikan untuk mereka ketakutan menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusriku bi syai'a. Mereka akan beribadah kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan satu apapun wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun barang siapa yang dia kufur setelah itu maka merekalah orang-orang yang fasik kita baca dulu tafsir ini kemudian kita berpindah kepada tafsir al Imamu Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang makin memperjelas tentang makna ayat ini iya bi ayuwarrithuhum bi ardal musyrikin Allah akan wariskan negeri musyrikin kepada orang-orang yang beriman. Wa yaj'alahum khulafa'a fiha. Allah akan jadikan mereka pemimpin di sana. Mithlu ma fa'ala ma aslafihim minal mu'minina billahi wa rusulih. Seperti apa yang telah Allah lakukan kepada pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yaj'ala hadinahum wa yaj'ala wa ayyaj'ala dinahum alladhi irtadalahum dan Allah akan jadikan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka yaitu dinul Islam dinan azizan makinan sebagai agama yang mulia dan dan kokoh wa ayyubadilah halahum Allah akan gantikan keadaan mereka minal khauf ilal amni dari ketakutan kepada keamanan kapan itu terjadi ya Kapan itu terjadi? Kata Allah, "Idza abadullah wahdah." Ketika mereka mau beribadah kepada Allah saja, ya. Wastaqamu ala taatihi dan mereka istiqomah di atas ketaatan kepadanya, walam yushriku ma'ahu syai'an dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Kalau mau Islam itu jaya, kalau mau kaum muslimin itu menjadi penguasa di muka bumi ini, maka Allah menginginkan satu syarat dari mereka. Mereka mau mengesahkan Allah dalam ibadah dan mereka tidak menduakan Allah dalam ibadah tersebut. Iya. Wa man kafara ba'da dzalikal istikhlaf wal amn ba'da dzalikal istikhlaf wal amni wat tamkin wa sultanah at-tamah wa jahada ni'amallah faulaika humul kharijuna an taatillah maka barang siapa yang kufur setelah istikhlaf tersebut itulah Allah jadikan dia sebagai pemimpin Allah berikan keamanan Allah berikan kekokohan Allah berikan kekuasaan nah kemudian mereka menolak nikmat-nikmat Allah maka merekalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah yakni orang-orang fasik ya. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Iya. Hada wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji dari Allah untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafal ard. Allah akan jadikan umat Muhammad sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi janji ini kepada Rasul tapi bukan hanya untuk beliau, tapi untuk beliau dan juga untuk umatnya dan kita umatnya masih mungkin untuk mendapatkan kenikmatan ini. Amin. Iya. Kau muslimin kita baca lagi kata beliau <clears throat> A'immatan nasi Allah akan jadikan umat Muhammad ini sebagai pemimpin manusia wa wulata alaihim dan menjadi penguasa mereka wa bihim tasluhul bilad yang dengan sebab mereka ya ketika mereka telah menjadi pemimpin Allah akan jadikan kemaslahatan untuk negeri-negeri ini. Jadi bukan hanya pemimpin, akan tetapi dengan sebab kepemimpinannya terjadi kemaslahatan untuk ibad, untuk para hamba dan juga kemaslahatan untuk bilad, untuk negerinya. Ya, kenapa? Karena yang memimpin adalah orang yang so soleh. Mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya. Wala yubaddilanna ba'da khaufihim minan nasi amnan. Allah akan gantikan untuk mereka. Sebentar, kata saya terlewat. Wa lahumul ibad. Allah akan jadikan para manusia, para hamba akan tunduk kepada kaum muslimin ini. Dan Allah akan gantikan ketakutan mereka dari manusia, Allah akan gantikan menjadi keamanan. Ya, setelah sebelumnya kaum muslimin ini takut atau malu dengan keislamannya ya Allah akan gantikan dengan rasa aman ya ketika ini maka dia akan bangga dengan keislamannya berbeda dengan ketika sebelumnya yang Islam ditindas Islam disisihkan dianggap kampungan yang belajar agama itu ya dianggap yang anak pondok pasti sakit kulit misalnya ya sehingga termarginalkan ya padahal tidak seperti itu kalau dia tahu Islam dia akan bangga dengan keislamannya. Apabila kaum muslimin mau kembali kepada apa yang Allah inginkan, Allah akan berikan bahkan negeri ini, dunia ini untuk mereka pimpin. Kata beliau, "Wa qad fa'ala wa ta'ala dzalik." Ini penting. Dan sungguh Allah telah wujudkan itu. Janji ini pernah Allah wujudkan, bukan hanya kepada kaum sebelum kita, tapi juga pernah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai bukti nyata dari janji Allah tersebut. Ya. Walahul hamdu wal minnah dan milik Allah lah pujian dan kenikmatan. Fa innahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah wa Khaybar. Rasulullah ketika itu belum meninggal. Rasulullah masih hidup dalam kondisi Allah telah menangkan beliau untuk bisa menguasai kembali Mekah dan menguasai Khaybar. Padahal sebelumnya beliau hijrah, pergi, eh, secara sembunyi-sembunyi lari dari kaum musyrikin Mek Mekah. Tapi akhirnya apa? 10 tahun kemudian keadaan berba berbalik. Beliau masuk ke Mekah sebagai pemen pemenang. Iya, eh, kembali ke negerinya yang dulu penduduknya mengusir beliau. Eh, Allah bukakan untuknya Khaybar wal Bahrain, bahkan Allah bukakan untuk beliau Bahrain. Kalau sekarang sudah keluar dari negeri Saudi. Kalau dulu masih kekuasaan Nam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasairo jaziratil Arab bahkan seluruh jazirah Arab wa ardal Yaman bikamaliha bukan itu saja bahkan negeri Yaman seluruhnya. Bisa lihat di peta. Ya. Menguasai Saudi Arabia, ya, bahkan Bahrain, bahkan Yaman. Ya. Nah, <clears throat> wa akhadal jizyata min majusil hajr dan ketika itu Rasulullah telah mengambil jizyah semacam upeti dari majusi hajar wa min ba'di atrafi bahkan beliau sudah mengambil naam peti upeti ya pajak dari ujung-ujung negeri Syam, perbatasan. Sudah sampai ke ke Syam. Yang Syam ini sekarang apa? Yordania, Syria, Lebanon ya. Dulu dikuasai oleh nah, kalau Syam dikuasai oleh Romawi. Iya, Nasoro di sana dulu. Iya. Sudah ketika itu zamannya Rasulullah ketika hidup wahadahu Herakla, Malik Rum sahibah Misra al Iskandariyah Allah juga beri hidayah kepada Heraklius ya, maksudnya untuk mengetahui kebenaran Islam dan mengakui kebenaran Nabi walaupun dia terhalang untuk masuk is Islam eh, Allah hidayahkan beri hidayah kepada Heraklius nah penguasa adidaya ketika itu juga Malikur Rum atau sahibu Misra juga raja Mesir raja Iskandariah yaitu Mukaukis yang disebut dengan Mukaukis yang akhirnya dia memberikan hadiah kepada Rasulullah yaitu budak yang bernama Mar Maryam al Kibtiyah. Iya. Wa Mukaukis wa muluki Amman wa Najashi malikal Habasyah. Allah juga beri hidayah ya kepada raja-raja di aman Oman saat ini dan juga Najasyi pemimpin Habasyah atau itu Ethiopia sudah masuk ke Af Afrika. Iya. Nah, Allah ditamliku bada ashamah rahimahullah wa akramah. Thumma lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ikhtarallahu lahu ma indahu minal karamah. Allah pun memilih apa yang di sisi Allah berupa karamah Qama bil amri ba'dahu khalifatuhu Abu Bakar As-Siddiq. Bangkit setelah meninggalnya Nabi siapa? Penggantinya Abu Bakar As As-Siddiq. Ya, apakah kemudian berhenti ya kekuasaan Islam? Tidak, justru bertambah. Bertambah. Nah, wa alaih. nah, ketika hendak beliau mening atau beliau meninggal ba'atal syal islamiyah ila biladil faris Abu Bakar As-Siddiq pun mengutus pasukan-pasukan Islam ke negeri Persia. Ya. Untuk menemani Khalid bin Walid membuka negeri Persia, negeri Persia Iran, ya, Afghanistan dan yang naam sekitarnya. Ya. Radhiyallahu anhu fafatahu torfan minha dan ketika itu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid akhirnya memenangkan membuka negeri adidaya yang kedua itu karena dulu negeri adidayanya adalah Romawi dan Persia dua-duanya runtuh oleh kekuatan yang tidak pernah dipikirkan, hmm. tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. ya. Oleh orang Arab yang biasanya dia berda berdagang, perang saudara. Tapi ketika Islam, mereka bisa bersatu, bahkan mereka punya kekuatan yang dengan kekuatan bantuan dari Allah itu mereka runtuhkan dua negeri adidaya ketika itu. Eh, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai runtuh negeri-negeri yang dikuasai oleh Persia ketika itu. Kemudian kata Khalid, eh, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa jaishan akhar suhbata Abi Ubaidah radhiyallahu anhu wa ma ma'ahu minal umara ila ardi Syam. Abu Bakar tidak cukup mengirim Khalid Ibnu Walid Bahkan beliau juga mengirim pasukan Islam untuk menemani Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bersama pemimpin-pemimpin yang lain untuk membuka, membuka negeri Syam. Ya. Wathalitan suhbata Amr ibn al-As dan pasukan yang ketiga di bawah pemimpinan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ila biladil Misra ke negeri Mesir. Ya. Fafatahallahu li jaisi Syami fi ayyamihi bi Misra ya wa Damask wa muhali fihima Allah pun bukakan untuk Abu Bakar ini negeri Syam di dalamnya ada negeri Damaskus dan yang sekitar Nam Damaskus wa tawafahullahu azza wa jalla kemudian Allah wafatkan Abu Bakar sendiri. siddiq Waktaro lahu ma indahu minal karomah. Kemudian Allah pilih lagi apa yang ada di sisinya berupa karomah. Iya. Nah, Allah pilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Allah tuntun Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjuk Umar ya sebagai penggantinya. Faqama fil amri ba'dahu qiyaman taman maka Umar pun melanjutkan pekerjaan ini menuntaskan naam pekerjaannya dengan sebaik-baik pekerjaan. Ya. Walam yadril falak ba'dal anbiya alaihi musallam ala mithlihi dan sejarah tidak mengetahui ada orang seperti Umar pada nabi-nabi yang lain. Iya. Alam semesta ini tidak pernah mencatat sejarah seorang pemimpin seperti Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Fi quwwati siratihi wa kamali adlihi kuatnya beliau dalam mencontoh Rasulullah dan sempurnanya beliau dalam keadilan. Watamma fi ayamihi fathu di syamiyah. Pada masa kepemimpinan Umar ya sempurnalah ya pembukaan negeri Syam seluruhnya. Kalau dulu zaman Abu Bakar hanya sebagian Damaskus dan sekitarnya. Pada zaman Umar terbuka semuanya untuk kaum muslimin. Bisa dibayangkan betapa banyak gonimah yang ada pada kaum muslimin ketika itu. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, "Wa diyaru Misra ila akhiriha." Allah pun bukakan negeri-negeri Mesir hingga akhirnya. Wa aktsara iklim Faris dan mayoritas negeri Persia. Wa kasara Kisra dan dia bisa menghancurkan singgasana Kisra. Iya. Yang kita biasa sebut dengan Kai Kaisar, iya. Nah, ahanahu ghayatal hawan dan Umar menghinakan orang-orang Majusi itu dengan serendah-rendahnya. Iya. Kemudian, na'am barakallahu fikum, mereka pun lari. Iya. taza'a yaduhu an biladi Syam fanhaza ila Konstantiniyah. Adapun orang-orang Persia, orang-orang Romawi mereka pun akhirnya mundur dari negeri Syam sampai akhirnya mereka merapat ke Konstantinopel. Di mana ini? Hah? Konstantinopel? Sudah Spanyol ya? Nah, sudah naik ke atas. Iya. Dan itu tidak cukup. Terus kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Al Imam Ibnu Katsir wa anfaqa amwalahuma fi sabilillah dan Umar meninfakkan harta-harta dua negeri adidaya itu di jalan Allah ya. dan ini kama akhbara dalika wa wa'ada bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada Rasulullah ya. kemudian ketika zaman Utsman ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu imtaddat mamalik al-islamiyah ila aqsa al ardi wa magharibah kata Imam Ibnu Katsir pada zaman kepenguasaan Utsman iya ketika itu kerajaan-kerajaan Islam pun terus meluas dari timurnya hingga baratnya iya fafataha biladal maghrib dikuasai negara Maroko iya. ila aqsa mahunalik hingga tembus ke Andalusia Iya, ini dia tadi apa? Sudah masuk ke negeri Eropa ya, benua Eropa. Masuk sampai ke sana. Wa Kubrus. Kubrus. Nah, wa biladil Qairawan dan negeri Qairawan. Iya. Dan negeri Sabtah mimma yali Bahrul Muhit dari negeri-negeri yang ada di pinggir Naam samudra apa? Hah? Pasifik. Iya. Mau negeri-negeri yang di sebelah berpinggiran dengan laut, ya dengan Samudera yang ada di sana. Nah, wa minahiyatil masyriq ila aqsal madi naam ila aqsa di sin. Dan adapun untuk arah timurnya kekuasaan Islam itu sampai ke ujung negeri Cina. Ya, sudah hampir masuk ke perbatasan Ci Cina. Wa qatala Kisra dan ketika itu dibunuhlah penguasa Naam Majusi yaitu Kis Kisro karena mereka lari setelah kerajaannya di sehingga sananya di, direbut oleh Umar radhiyallahu anhu. Iya. Wabada mulkuhu bil kulliyah. Iya. Nah, wafatahat mada madainil Iraq. Utsman pun terus masuk sampai ke negeri Irak. Wa Khurasan, Khurasan Iran. Wa Ahwaz, wal Ahwaz wa qatalal muslimun minat tarki maqtalatal azimah jiddan dan ketika itu kaum muslimin berhasil membunuh ya orang-orang Tartar dengan jumlah yang sangat banyak. Iya, intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini janji bukan sesuatu yang belum ditepati. Tetapi ini adalah janji yang telah Allah Subhanahu wa taala tepati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan Allah berikan kepada umatnya apabila umatnya mau ya mengikuti apa yang Allah Tabaraka wa Taala inginkan. Iya, dikatakan oleh Al Imam Malik rahimahullah, la tasluhu akhiruha la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluh. Akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan perkara-perkara yang membuat baik awal umat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina kaum muslimin ketika itu tidak langsung dari sisi politik. Iya, bahkan politik itu mengikuti, kekuasaan mengikuti. Iya, dari dakwah beliau. Dakwah beliau apa? Mengajak manusia agar mau kembali kepada Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada patung, tidak kepada kuburan, tidak kepada yang lain. Iya, tidak kepada Lata, Uzza, Manat. Nah, nah dan juga kepada berhala-berhala yang lain. Diajak mereka beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diajarkan oleh beliau sesuai dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa taala. Beliau melarang dari perkara-perkara yang diada-adakan. Beliau mengingkari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh beliau. Ini barakallahu fikum yang akan yang ternyata telah membuat akhirnya kaum muslimin menjadi kuat. Iya, mereka pergi ke Madinah hijrah ke Madinah dalam kondisi ketika itu Madinah penduduknya telah menerima ajaran is Islam. Otomatis ketika itu Rasulullah menjadi pemimpin, pemimpin. Dan setelah menjadi pemimpin Allah berikan izin kepada beliau untuk berpe, berperang. Mulai dari perang Badar sampai ke perang Uhud, sampai ke perang yang lain, masuk ke tahun ketiga, tahun keempat, ketujuh Allah menangkan Khaybar, pada tahun kesembilan Allah bukakan ya Fathu Mekah, kemudian lanjut ke negara sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya sampai Rasulullah meninggal. Lihat, tidak langsung dimulai dari sisi politik. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan Islam, ya, baik untuk pemerintahnya dan juga untuk masyarakatnya, mulailah dari titik yang mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memulainya. Iya, ini yang akan menyatukan umat dan ini yang akan menjadikan barokah bagi dakwah kaum mus muslimin. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan berfaedah ya untuk saya dan juga segenap kaum muslimin semua dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi